Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Mandhumah Al-Baiquniyah yang mana sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru yaitu mengenai hadis yang dikenal dengan mudabbaj. Hadis mudabbaj ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang yang dua orang ini usianya sebaya dan sama-sama mengambil hadis dari satu syekh. Yang namanya seperti ini terkadang terjadi ya. Dua orang yang sama-sama mencari ilmu bareng sama-sama tahun tersebut, paham ya? Kemudian dari satu syekh juga. Nah, itu nanti kalau saling meriwayatkan si A dengan si B ini sama-sama mencari ilmu dari satu syekh. Usianya sebaya. Misalkan yang ini 20 tahun, ini juga 20 tahun. Sama-sama saling meriwayatkan. Si A meriwayatkan dari si B, si B meriwayatkan dari si A. Itu namanya mudabat namanya. Paham belum? Jadi mudabat itu aslinya adalah apa? Adalah nah barakallahu fikum dua orang perawi yang saling meriwayatkan tapi usianya sebaya. Paham belum? Dua orang perawi yang saling meriwayatkan tapi usianya sebaya. Usianya sebaya. Sebaya itu ya misalnya ini 20, ini 20. Paham ya maksudnya ya? Seperti itu. Kemudian saling meriwayatkan. Si A ngambil dari si B. Si B ngambil dari si A. Paham belum ini? Paham belum? Ini namanya mudabbat namanya. Contohnya, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Abi Hurairah. Abi Hurairah meriwayatkan dari Aisyah. Sama-sama sahabat enggak? Sama-sama sahabat. Namanya mudabbat namanya. Paham belum? Dikatakan mudabbat itu diambil dari kata dibajatul wajh. Itu tatap muka. Ya enggak? Si A sama si B ketika saling meriwayatkan tatap muka enggak kira-kira? Tatap muka. Itu diambil dari kata Na'am barakallahu fikum dibajatul wajh itu nanti. Nanti akan kita baca nanti. Qala rahimahullah al-Imam al-Baiquni rahimahullah wa ma rawaku luqarinin an akhih mudabbajun fa'rifu haqqan wa antakhih. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Naam kullu qarinin masing-masing teman dari saudaranya. Ya, teman sebaya tapi ya Mudabbatsun itu namanya mudabbats Fa'ridhu maka ketahuilah hakon dengan sebenar-benarnya wantakhif dan cermatilah. Paham belum? Jadi masing-masing teman ini saling meriwayatkan dari saudaranya. Usianya sebaya. Paham belum? Usianya sebaya. Karena nanti kalau yang besar sama yang kecil, yang besar meriwayatkan yang kecil, yang kecil meriwayatkan yang besar itu lagi urusannya nanti pembahasan lain lagi nanti. Riwayatul akabir anil asaghir riwayatul asakhir anil akabir. Jadi periwayatan orang besar nah barakallahu fikum dari orang anak-anak yang kecil. Periwayatan orang-orang yang kecil usianya nah kepada orang-orang yang sudah tua. Itu nanti ada pembahasan tersendiri. Paham belum? Tapi kalau sebaya seusia sama-sama teman seperjuangan dalam mencari ilmu atau mencari hadis, kok saling meriwayatkan namanya mudabbaj. Paham belum ini? Ada gambaran belum? Paham Abdullah? Namanya mudabbaj. Ingat-ingat sebaya usianya sebaya, sama-sama teman seperjuangan dalam mencari hadis, ternyata saling meriwayatkan. Aisyah ummul mukminin meriwayatkan dari Abi Hurairah. Abi Hurairah meriwayatkan dari Aisyah. Kira-kira sezaman enggak itu? Sezaman. Sahabat dua-duanya. Itu namanya mudabbat. Nanti kita lihat nanti. Atau contoh yang lain. Nah, barakallahu fikum dari kalangan e, tabi'in Az-Zuhri dari nama Umar bin Abdul Aziz misalkan. Eh, Az-Zuhri tabi'in, Umar bin Abdul Aziz juga tabi'in, saling meriwayatkan. Umar bin Abdul Aziz meriwayatkan dari Az-Zuhri. Az-Zuhri meriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz. Ini namanya apa? Mudabbat. Atau contoh yang berikutnya, ngabarakallahu fikum yang yang atba'u tabi'in seperti Malik. Malik bin Anas meriwayatkan dari Naam Al-Auza'i misalkan. Al-Auza'i meriwayatkan dari Malik. Malik dari Auza'i namanya mudabbat. Paham belum? Nah, kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Hadza huwa al-qismu as-sabi' wal 20 min aqsam al-hadits al-madhkura fi hadha an-nadmi huwa huwa al-mudabbat." Inilah pembagian yang ke 27 dari pembagian-pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun pantun ini yaitu mudabbaj. Wa 'arrafahu biqaulihi wa marwa ila akhirih. Dan beliau memberikan definisi dengan ucapan beliau wa marwa ila akhirih. Wal qarin ini qarin, apa itu qarin? Qarin kan itu teman aslinya. Wa al-musahib liman rawa anhu. Yaitu teman ya, yang sebaya atau teman yang apa? Nah, milik orang yang meriwayatkan darinya. Ya, temannya, teman orang yang meriwayatkan darinya. Jadi sama-sama teman. Si A meriwayatkan dari si B, temannya. Si B meriwayatkan dari si A, temannya juga. Tapi ingat, al muafik lahu fis Sama-sama seumur. Sebaya berarti ya, sama-sama seumur. Au fil akhdhi an syekh atau sama-sama apa? Umurnya berbeda sedikit tapi sama-sama mengambil dari satu syekh. Paham Teman seperjuangan lah. Taruhlah nah barakallahu fikum si A ini duduk di majelis ilmu mencari hadis misalkan. Nah barakallahu fikum tahunnya tahun 2020, cuman beda bulan. Yang ini Sya'ban, yang satunya Nah barakallahu fikum sudah duluan mungkin Dzulhijjah misalkan. Paham ya? Dzulhijjah jaraknya kan agak lama. Ya, itu tapi satu tahun. Paham belum? Nah, barakallahu fikum dalam artian sama-sama tahun 2020 dari satu syekh. Paham ya? Itu masuk dalam dalam mudabat juga. Paham maksudnya? Teman-teman seperjuangan, satu seperjuangan dalam mencari hadis, kemudian saling meriwayatkan dan usianya sebaya atau enggak sebaya usianya tapi apa sama-sama mengambil dari satu syekh. Fa idza apabila dikatakan fulanun qarinun fulan. Apabila dikatakan fulan itu nah bersahabat kepada si fulan. Ai musyarikun nah, senantiasa menyertai dan senantiasa bersama si fulan itu. Qarin. Karena qarin itu teman dekat istilahnya, paham ya? Teman dekat. Karena kemana mana dia sama-sama mencari ilmu, menimba hadis, menimu, mengambil ilmu hadis, kemudian juga menambahkan saling meriwayatkan, saling istilahnya apa barakallahu fikum tukar faedah lah, tukar hadis, paham ya? Antum meriwayatkan hadis apa? Ana meriwayatkan hadis yang ini. Antum ana yang ini. Ya udah meriwayatkan dari antum, antum meriwayatkan dari anak. Paham belum? Karena terkadang dua orang dalam satu perjuangan itu terkadang apa? Yang si A mendapatkan ilmu dari gurunya, si B ketika sakit mungkin nggak dapat, ya enggak? Akhirnya si B ini ketika sembuh, dia nanya kepada si A, si A kemarin apa pelajarannya? Hadisnya apa yang disampaikan oleh Syekh kemarin? Si A ngasih tahu si B. Paham belum? Kemudian terkadang si A sakit. Si B kan tetap belajar, sehingga si A ketinggalan hadisnya si B Nah akhirnya si A minta, anak tolong sampaikan hadisnya dari si, si A riwayatkan dari si B. Paham belum ini? Jadi teman seperjuangan itu kan nggak nggak terus dia sehat terus, ya nggak? Sama-sama duduk di majelis ilmu, di majelis hadis itu kan nggak dua-duanya sehat terus. Kadang yang si A sakit, kadang si B yang tidak sakit misalkan. Kadang si B yang sakit, si A tidak sakit sehingga terkadang memerlukan yang saling disebut saling meriwayatkan tadi itu. Paham belum? Contohnya kalau globalnya si A sama si B sama-sama mempelajari ilmu bahasa Arab lah taruhlah gitu. Kemudian si A ini sakit. Hari berikutnya sembuh. Nanya, kemarin apa sih pelajaran yang disampaikan gurunya? Ya enggak? Itu berarti meriwayatkan kan? Akhirnya si A nyampaikan pelajarannya kemarin bahas masalah ini ini ini ini. Si B berarti apa? Meriwayatkan dari si A. Ternyata suatu ketika gantian. Nah, barakallahu si A yang sakit, si B berangkat Akhirnya si anaknya. Kemarin apa sih pembahasannya yang dibahas oleh Asy-Syaikh? Si B menyampaikan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Berarti si A melihatkan dari si B. Usianya sebaya. Paham ya? Usianya se sebaya. Itu menunjukkan mudabbat. Kita lihat. Imma fisin, perhatian baik baiknya sama-sama sebaya dari seumur sama-sama umurnya 18 18, 20 20. Atau kalau beda sedikit enggak masalah. Au fil akhri an syekh di rawaya anhu atau sama-sama satu syekh. Syekhnya sama, gurunya sama. Yang yang kedua-duanya mengambil riwayat darinya. Paham belum? Contohnya Syekh Mahmud. Paham ya? Mahmud tadi enggak apa ya? Syekh Mahmud. Nah. Eh, si A sama si B mengambil dari Syekh Mahmud. Gurunya sama enggak? Sama. Satu guru enggak? Satu guru. Itu maksudnya. Sama-sama seperjuangan juga Eh, belum? Si A sama si B sama-sama belajar di situ, mengambil hadis dari situ dari syekhnya apa? Syekh Mahmud tadi itu. Berarti menunjukkan itu mudabbat, satu guru. Nah. Jadi usia tadi pertama usia ya, dicek usianya. Bisa jadi usianya sama, beda guru, paham belum? Atau usianya berbeda tapi satu guru. Paham maksudnya? Nah, ini penting ya, seperti ini ya. Nah. Kita lihat Contohnya sekarang lah, taruhlah sekarang kita semuanya ngumpul seperti ini. Kan usianya beda-beda. Tapi kan satu guru misalkan. Suatu ketika antum meriwayatkan, si A kamu kemarin dengar nggak pelajarannya dari eh, Syekh Bulan atau Ustadz Bulan misalkan. Katanya iya dengar, tolong sampaikan ke Ana. Berarti dia meriwayatkan dari si B. namun belum. Si B ternyata nggak datang juga. Maksudnya suatu ketika si B sakit nggak datang. Setelah sembuh dia ngomong si A. Kemarin antum Mendengar nggak apa yang disampaikan oleh syekh atau ustaz atau bagaimana? Katanya iya mendengar. Tolong sampaikan kepada kami. Berarti si B meriwayatkan dari si A. Paham maksudnya? Padahal apa? Padahal usianya bisa dikatakan nam sebaya atau usianya pun berbeda tapi satu guru. Paham maksudnya? Nah, kita lihat di sini. Misal contohnya, ini penting ya perhatian bebek ya an yakuna huduruhuma lisyekh mutaqariban matalan fi sanatin wahidah wa ma asbah ini contohnya Kedua-duanya hadir di majelis syekh itu mutakariban, berdekatan. Sebagai contoh sama-sama satu tahun. Tahun yang satu. Paham Misalnya tahun 2020 ya sama-sama datangnya pada tahun 2020. Walaupun berbeda apa barakallahu fikum mungkin berbeda bulannya. Yang ini datangnya mungkin rojab, yang ini setelah rojab Sya'ban misalkan. Paham maksudnya? Ya, nah, seperti itu. Kita lihat Fal akran idza rawa ahaduhum anil akhar ini. Di, dikatakan riwayatul akron akron Nah, barakallahu fikum. Riwayatul akron itu kalau apa? Kalau idza rawa ahaduhum anil akhar, apabila salah salah satu di antara mereka meriwayatkan dari yang lainnya. Ini dinamakan dengan riwayatul akron Nanti ada namanya Nah barakallahu fikum mudabbat ada yang namanya akron. ana tapi mungkin terbalik ya, tapi enggak masalah kita ulang di sini biar semakin jelas. Tadi ada riwayatul akron, ada yang namanya mudabat Perhatikan ya, mudabat sama akron. Kalau akron itu saling meriwayatkan. Ini yang anda maksud tadi itu. Saling meriwayatkan. Aisyah ummul mukminin mengambil dari Abi Hurairah. Abi Hurairah mengambil dari Aisyah. Ini namanya riwayatul akron. Riwayatul akron karena sama-sama zaman zaman sahabat kan itu. Tapi kalau mudabat ini, nah si A meriwayatkan dari si B, tapi sebaya tidak meriwayatkan dari A, ah, tapi sama-sama usianya se sebaya tadi itu. Paham belum? Enggak saling meriwayatkan intinya. Paham belum? Contohnya gini, Aisyah meriwayatkan dari Abi Hurairah, tapi Abi Hurairah tidak meriwayatkan nih Aisyah, tapi sama-sama sahabat enggak? Sahabat. Itu namanya mudabbats. Itu bedanya, kita lihat nanti. Kata beliau, fa inna dzalika yusamma 'indal muhaddisin riwayatul aqran. Riwayatul aqran maka yang seperti itu menurut ahli hadis dinamakan dengan riwayatul akron. Yaitu apa? Nah barakallahu fikum saling meriwayatkan. Eh, idza rawa ahaduhum anil akhar. Apabila salah satu di antara mereka saling meriwayatkan dari yang lain. Maksudnya itu saling meriwayatkan dari itu dinamakan riwayatul akron. Walihada tajidu fi kutubir rijal annahum yakulun. Oleh karena ini engkau akan menjumpai di kitab-kitab yaitu kitab-kitab pembahasan masalah rijal, rijalul hadis annahum yaqulun wa riwayatuhu an fulan min riwayatil akran dan periwayatannya dia dari si fulan merupakan riwayatul akran riwayatul akran itu ai annahu ishtaraka ma'ahu bisin bahwasanya na barakallahu fikum perawi tersebut sama-sama dengan yang dia meriwayatkan sebaya dengan seumur paham ya sebaya dalam umurnya ishtaraka ma'ahu bisin sama-sama umurnya usianya sama au fil akhdh an syekh atau sama-sama dalam mengambil dari satu satu syekh tapi saling meriwayatkan. Paham belum? Saling meriwayatkan. Fa in rawa kullun minhum 'anil akhar Apabila masing-masing dari keduanya meriwayatkan dari yang lainnya bahwa mudabbas. Afan ya, mungkin ini terbalik ya. Ana ulangi lagi ya afwan ya. Karena ini agak mirip ya. Jadi mudabbas itu yang ana sebutin yang pertama tadi itu ya. Jadi mudabat sama akron itu hampir mirip, cuman bedanya kalau akron ini kalau akron ini si A meriwayatkan dari si B, tapi si B tidak meriwayatkan dari si A. Cuman teman, sebaya mengambil dari satu guru misalkan. Tapi kalau mudabat ini yang kita bahas sekarang ini, saling meriwayatkan ini yang ana maksud. Saling meriwayatkan. Tinggal diubah saja ya apanya karena Mungkin agak tercampur sedikit kita lihat di sini. Nah, barakallahu fikum. Jadi, anak ulang sekali lagi yang benar, mudabbat itu adalah apa? Periwayatan yang saling meriwayatkan satu dari yang lainnya. Aisyah dari Abi Hurairah, Abi Hurairah dari Aisyah. Sebaya, seusia atau sama-sama mengambil dari satu guru. Aisyah sama Abi Hurairah ngambil dari siapa? Rasulullah. Paham ya? Tapi saling meriwayatkan namanya mudabbaj. belum? Namanya mudabbat. Paham belum bedanya? Kalau akran itu yang satu meriwayatkan dari yang satunya, tapi yang satunya enggak meriwayatkan dari yang satunya. Contohnya, Aisyah ummul mukminin meriwayatkan dari Abi Hurairah, tapi Abi Hurairah enggak meriwayatkan dari Aisyah. Paham bedanya enggak sekarang? Tapi kan sama-sama sezaman, sama-sama nah barakallahu fikum, nah seguru juga mengambil dari Rasulullah, tapi beda keadaannya beda tadi itu. Paham belum? Si A meriwayatkan dari si B, si B meriwayatkan dari si A, saling meriwayatkan namanya apa? Mudabbat. Si A meriwayatkan dari si B, si B enggak meriwayatkan dari si A namanya apa? Akron. Paham belum? Nah, dari periwayatannya dari si si akrabat dari si fulan dari temannya tadi itu. Masalah beda enggak bisa bedakan sekarang ya. Jadi ini yang tepat yang terakhir Anda sebutkan ini. Jadi mudabbat sama akron, kalau mudabbat saling meriwayatkan dan usianya sebaya atau sama-sama mengambil dari satu guru. Tapi kalau akron, nah barakallahu fikum tidak saling meriwayatkan satu sama yang lainnya. Paham ya? Nah barakallahu fikum hanya saja di situ nanti kalau akron si fulan ini meriwayatkan dari temannya gitu. Tapi belum tentu temannya meriwayatkan dari si fulan itu loh. Itu yang akron. Bisa bedakan enggak? Bisa insyaallah? Kalau mudabat saling meriwayatkan. Si fulan meriwayatkan si, si alan. Si alan dari si fulan, saling meriwayatkan namanya apa? Mudabbat. Namanya mudabbat. Si fulan meriwayatkan dari si alan. Si alan tidak meriwayatkan dari si fulan, namanya apa? Akron. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Famathalan sebagai contoh, ana rawaitu an qarini hadits innamal a'malu binniyat." Aku meriwayatkan dari temanku. Meriwayatkan apa? Hadis innamal a'malu binniyat. Satu. Wa huwa rawani dan dia pun meriwayatkan dari itu hadis la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Jadi saling meriwayatkan enggak nih? Perhatikan baik-baik. Aku meriwayatkan dari temanku hadis innamal a'malu binniyat. Dan dia pun temanku itu meriwayatkan dariku hadis la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Saling enggak berarti ini? Saling meriwayatkan. Fa hadza yakunu mudabbajan. Ini dinamakan dengan mudabbaj. Paham belum? Eh, saling meriwayatkan. Tapi yang saling meriwayatkan se sebaya gitu loh. Teman seperjuangan, satu guru gitu loh ya. Paham belum ini? Eh, Ayo na'am barakallahu fikum. Mafhum Abdul Aziz? Eh, Ayo. Au yarwi anni nafsal hadis alladhi rawaituhu ana. Atau si fulan itu meriwayatkan dariku sama-sama hadisnya yang aku telah meriwayatkan. Nah, barakallahu telah meriwayatkannya. Jadi si fulan itu riwayatnya sama dengan aku. Paham ya? Karena sama-sama dulu kita seperjuangan satu guru gitu loh. Paham belum? Nah, contohnya si A sama si B berguru dengan Syekh Mahmud tadi itu. Si A meriwayatkan hadis yang sama dengan riwayat si B dari Syekh Mahmud. Itu namanya juga mudabbat. Paham belum? Kan satu guru. Ya, Pak. Wa akunu ana qad rawaituhu anhu. Maka menjadilah aku yang telah meriwayatkan darinya. Min tariqin dari satu jalur, wa huwa rawahu anni dan dia pun meriwayatkan dariku min tariqin akhar jalur yang lain. Fa sama yusama aidan mudabbajan. Walaupun beda jalur, tapi ujung-ujungnya sama satu guru. Belum. Nah, barakallahu fikum. Jadi gini. Barakallahu fikum. Si A sama si B Si A meriwayatkan dari si B dari jalur C. Paham ya? Si B meriwayatkan si, dari si A meriwayatkan dari si A dari jalur si D. Beda jalur enggak? Beda jalur, tapi sama-sama saling meriwayatkan. Paham namanya ini mudabat juga. Anak ulangi lagi. Ada si A, ada si B. Si A meriwayatkan hadis dari si B dari jalur C. Paham Si B meriwayatkan hadis dari si A dari jalur D. Beda jalan enggak? Tapi sama saling apa? Meriwayatkan namanya mudabbat juga. Syekhnya siapa? Mahmud. Paham ya? Syekh Mahmud tadi itu contohnya. Paham ya? Paham belum ini gambarannya? Paham kan? Ada gambaran belum? Eh, beda jalur itu maksud seperti itu maksudnya kan kadang misalkan antum nanya misalkan barakallahu fi satu guru, eh, misalkan nam antum Isa meriwayatkan dari Ihsan misalkan. Ini contoh perhatian Bapak ya. Ehsan meriwayatkan dari si Isa, tapi Ehsan ketika meriwayatkan dari Isa, jalurnya apa? Jalurnya Abdul Ghafur misalkan. Jadi Ehsan ini meriwayatkan dari Isa tapi melalui jalurnya Abdul Ghafur. Isa meriwayatkan apa? Dari Ehsan melalui jalurnya Abdul Razak. Beda jalur enggak? Tapi saling meriwayatkan namanya mudabat. Paham belum ini? Paham itu aja ya? Awana barakallahu fikum. Mudah insyaallah ya, tinggal di dicerna kembali. Naam. Wa ma wajhu mudabbajan? Dan apa sisi dinamakan dengan mudah itu apa sisinya? Dari kata apa itu? Diambil dari kata apa? Qalu innahu ma'khudun min dibajati al-wajh. Ai janibil wajh. Nah. Mereka mengatakan bahwasanya baca ini diambil dari kata apa? Dari kata na'am barakallahu fikum bertatap muka. Paham ya? Nah, wajah. Eh maksudnya itu saling berhadapan wajahnya bertatap tatap muka namanya ya. Ya enggak? Kalau antum berhadapan saling berhadapan sama-sama berhadapan wajahnya. Apa namanya tatap muka kan? Bertatap muka itu maksudnya. Karena mudabat seperti itu gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Li'anna kulla qarinin yaltafitu ila sahibihi. Dikarenakan masing-masing teman tadi itu apa? Yaltafitu menoleh kepada temannya. Liyuhaddisahu untuk menyampaikan hadis kepadanya. yaltafitu ilaihi sahibuhu, maka berpalinglah menolehlah temannya itu untuk menyampaikan hadis kepadanya juga nah, saling bertatap muka. Ya enggak? Biasanya gitu kan? Eh kemarin pelajarannya apa? Ngomongnya ketika ngomong itu dia menghadap ke sana atau berhadapan? Nah, berhadapan. Kalau contohnya misalkan Isa nanya ke Esan, Esan kemarin pelajarannya apa? Esan membelakangi Isa atau berhadapan? Berhadapan namanya mudabat namanya. Tapi kalau dia membelakangi gini ya berarti paham ya? Lain lagi ya pembahasannya ya. Maksudnya mudabat itu karena saling bertatap muka tadi itu loh. Bertatap bertatap muka. Kita lihat fayakunu qad qabalahu bidibazatil wajhi. Maka nah menjadilah nah barakallahu fikum orang tersebut apa saling berhadapan dengan bertatap muka tadi itu. Wa bitab'i fa inna hadzal istiqaq istilahiyun. Nah, dan tentu secara pasti tabi' itu secara pasti pecahan ini merupakan istilah. Wa inna laqulna jika tidak demikian kita katakan inna kulla haditsin baina tsnain yattadihu fihi ahaduhuma ilal akhar fa innahu yusammu mudabbajan. Wa illa pada asalnya setiap hadis yang saling disampaikan antara dua orang yang saling berhadapan bertatap muka tadi itu maka dinamakan mudabbaj. Paham belum? Dinamakan dengan mudabbaj, saling bertatap muka tadi itu. Naam. Lakin ulama al-mustalah khassuh akan tapi ulama ahlu mustalah mereka mengkhususkannya wala musyahata fil istilah. Tidak perlu perdebatan, Tidak perlu apa? dipermasalahkan dalam masalah istilah. Istilah beda tidak masalah tapi tujuannya sama. Paham ya? Maksudnya sama itu maksudnya ya. Jadi beda istilah tidak masalah. Baik. Mahum insyaallah. Ewa na'am. Jadi kesimpulannya paham insyaallah ya mudabat ini ditekankan lagi oleh beliau perhatikan Wariwayatu itu al-mudabbat huwa, ini penting, perhatikan baik-baik biar nanti tahu perbedaannya. Na'am barakallahu fikum an yarwiya kullu qarinin an qarinih. Yaitu masing eh, barakallahu setiap teman itu meriwayatkan dari temannya. Itu namanya apa? Namanya mudabbat. Paham belum? Jadi masing-masing teman itu meriwayatkan di temannya yang lain gitu loh. Namanya apa? Mudabbat. Imma hadisan wahidan, imma satu hadis, au aksar atau lebih dari satu hadis, au aksar min hadis. Paham belum? Paham belum ini? Jadi teman ini meriwayatkan di temannya. Ya, temannya ini sama-sama satu seperjuangan. Usianya bisa sama atau usia berbeda tapi satu guru. Paham belum? Jadi ada dua kemungkinan, imma usianya sama seusia dalam mencari ilmu tersebut, paham ya? Nah, walaupun bisa jadi mungkin eh, gurunya berbeda tapi seusia dan seperjuangan gitu ya, tapi saling meriwayatkan atau usianya berbeda tapi satu guru. Paham maksudnya? Satu guru. Itu juga apa? Tapi saling meriwayatkan. Itu juga namanya apa tadi? Mudabbats. Kalau akron, akron itu nanti si A meriwayatkan dari si B, tapi si B enggak meriwayatkan dari si A. Tapi temannya A sama B ini. Paham belum? Paham Antum paham? Paham belum kalau akran? Kalau akran itu enggak saling meriwayatkan. Cuman sama-sama teman gitu loh. Si A meriwayatkan dari si B, tapi si B enggak meriwayatkan dari si A, tapi teman A sama B ini. Paham belum ini? Paham belum? Abdul Aziz? Paham? Abdullah? Paham salah ya? Ewa. Ya, Kita lihat wal farqu bainahuma annal mudabbat ini yuhaddisu kullun minhuma al akhar masyaallah. Diperjelas ini lagi. Perbedaan antara keduanya bahwasanya mudabat itu masing-masing keduanya tersebut saling meriwayatkan hadis dari yang lainnya. Belum saling meriwayatkan hadis. Paham belum? Naam. Paham ya? Hamid dari Humaid, Humaid dari Hamid. Gurunya siapa? Mahmud. Syekhnya Mahmud. Satu guru enggak? Satu guru. Usianya Hamid sama Humaid sama-sama 20 tahun. Paham ya? Itu kalau dihitung satu usia seusia. Kalau beda usia Hamid usianya 21, Humaid usianya 20, tapi gurunya satu, yaitu Syekh Mahmud. Paham Atau Hamid usianya 20, Humaid usianya 20, teman kan ini, beda guru tapi mereka berdua saling meriwayatkan. Itu juga mudah banget juga. Paham belum? Intinya saling meriwayatkan. Paham Saling meriwayatkan ini dinilai dari dua sisi. Sisi pertama, saling meriwayatkan tapi usianya se sebaya dan teman. Sisi kedua, saling meriwayatkan tapi apa? Usianya mungkin berbeda teman satu guru. Paham insyaallah? Ya, Mas. Seperti sekarang ini kan antum usianya sama semua enggak? Enggak kan beda-beda kan? Tapi satu guru misalkan. Paham maksudnya? Dan saling meriwayatkan, saling nanya, kemarin apa sepelajarannya? Oh, kemarin seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, besok lagi ketika sebagian enggak hadir karena sakit, tanya yang lainnya. Seperti ini, seperti ini. Jalurnya beda-beda enggak masalah, tapi saling meriwayatkan tadi itu. Mahum salah. Ewan eh, na'am. Itu namanya mudabbat. Wa amal akron ini. Adapun akron, fa ma yuhadditsu 'anil akhar faqat biduni an yuhaddisa anhu sahibuhu. Kalau akron itu salah satu di antara keduanya menyampaikan hadis kepada yang lainnya. Itu saja. Tanpa temannya harus menyampaikan hadis kepada dia. Kalau akron itu. Eh, salah satu kedua teman tadi itu kan dua ini berteman. Salah satu keduanya ini eh, Nah, menyampaikan hadis kepada yang satunya. Walaupun yang satunya enggak menyampaikan hadis kepada temannya ini. Kamu belum? Itu kalau akron seperti itu, kalau akron sama-sama temannya, tapi enggak saling meriwayatkan gitu loh. Kamu belum? Nah, si A sama si B teman akrabnya, seperjuangan. Paham ya? Datangnya pun juga bareng pada bulan Sya'ban tahun 2020 misalkan. Paham ya? Pada bulan Sya'ban misalkan ya. Berarti kan sama. Nah, nah tapi si A ini meriwayatkan dari si B, sedangkan si B enggak meriwayatkan dari si A, itu namanya akron. Paham? Tapi kalau saling meriwayatkan A dan B, namanya apa? Namanya apa tadi? Mudabbaj. Namanya mudabbajun. Naam. Ikhwan fi din azza nazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil satu lagi. Qala al-mu'allif rahimahullah Mutafikun lafdan wa khattan muttafiq. Wa didduhu fi ma dzakarnal muftariq Ini sekarang masalah perbedaan tulisan. Jadi terkadang perbedaan tulisan itu mempengaruhi. Paham ya? Nah, nulisnya pengennya Abbas tapi titiknya ternyata apa? Nah, barakallahu fikum terlalu berlebihan. Titik yang di sin ada titiknya juga, yang di ba malah titiknya ada dua. Anyas. Kalau hurufnya sama enggak? Ain bentuknya loh. Bentuknya sama, ain Gini sin, cuman beda titik, pengaruh juga. Kita lihat. Muttafiqun lafdan wa khattan muttafiq wa didduhu fi ma Sama-sama lafadznya dan tulisannya itu dinamakan muttafiq. Tulisannya dan lafadznya sama namanya apa? Muttafiq. Lawannya yaitu muftariq. Muftariq itu barakallahu fikum bisa jadi nanti apa barakallahu fikum? Nah, Tulisannya itu apa tulisannya? Tulisannya sama tapi beda orangnya. Nanti kita lihat nanti ya. Tulisannya sama beda orang orangnya. Tapi kalau mutafik ini sama-sama. Jadi lafaz dan tulisannya sama. Tapi kalau muftarik ini lawannya nanti. Lawannya daripada mutafik. Kita lihat nanti. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin taala, hadani huma al-qism al-qism tsani wal 20. Kedua Pembagian ini merupakan pembagian yang kedua ke, pembagian yang ke-28 min aksamil hadis al-madhkura fi hadzal nadmi wa huwa al-muttafiq wal muftarik, Yaitu yang disebutkan dalam pantun ini yaitu mengenai muttafiq dan muftarik. Hadis yang muttafiq, hadis yang muftarik. Itu bagaimana kita lihat? Wa huma fil haqiqah qismun wahid. Sebenarnya dua istilah ini muttafiq sama muftarik ini satu pembagian. Pembagian yang berapa tadi? 28 khilafan liman yadhhar min kalami mu'allif ta'ala dalam rangka na'am barakallahu fikum menyelisih apa yang nampak dari ucapan mu'allif rahimahullah haitsu ja'alahuma qismain. Beliau menjadikan dua pembagian. muttafiq sendiri, mutarik sendiri ya enggak? Di mata itu ya kan? Ya, padahal kalau kita telusuri muttafiq sama mutarik itu satu bagian itu loh. Paham maksudnya ini? Tapi mu'allif menjadikan berapa itu? Dua. Kita lihat. Wa hadzal qismu yata'allaqu birruwat. Pembagiannya sebenarnya berkaitan masalah para perawi, penulisan, penulisan nama itu kan penting. Paham ya? Penulisan nama itu kan penting terkadang khawatirnya nanti nulisnya keliru, bacaannya juga keliru gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa huwa ma'idha wajadna ismaini muttafiqaini labdan khatan. Sekarang maksudnya adalah apa? Kalau seandainya kita menjumpai dua nama sama, lafatnya dan sama tulisannya bayangkan. Muhammadun misalkan. Sama nggak tulisannya? Sama. Satunya juga Muhammad juga. Ya enggak? Nah, tulisannya sama, lafaznya juga sama. Lakinnahuma muftariqani zatan. Nam ai anal isma wahidun wal musamma itsnani fa akthar. Ini penting ini. Namanya sama tulisannya, lafaznya sama, kemudian juga apa? Tulisannya sama tapi beda orangnya. Yang ini Muhammad bin Mahmud, yang ini Muhammad bin Hamid. Beda enggak orangnya? Beda, tapi tulisannya sama Muhammad. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kalau ini Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, thiqah. Paham yang ini Muhammad bin Nah, barakallahu fikum atau Muhammad Nah, barakallahu fikum eh itu siapa yang dhaif itu? Muhammad bin siapa itu? Nah, jadi gini kalau ini Muhammad bin Muslim Az-Zuhri thiqah, yang satunya Muhammad bin Fulan dhaif misalkan. Tapi sama-sama Muhammad. Sama-sama Muhammad. Paham belum ini? Nah, sama-sama tulisannya itu Muhammad, lafadznya dan tulisannya sama, tapi beda orangnya. Itu maksudnya. Nah, wahadil ilmu nahtaju ilahi, Ilmu ini penting, kita butuh padanya. Kenapa? ya kaul istibah agar tidak terjadi kesamaran. Tidak terjadi apa? Kesamaran. Karena terkadang kan hadasana Muhammad. Yang sana haddatsana Muhammad juga. Oh, ini kok sama-sama Muhammad? Muhammad yang mana ini? Yang sikoh atau yang dhaif? Paham belum? Dicek lagi. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Nah, Kata beliau di sini sebutkan Masalan bercontoh kalimat Abbas ini. Sebagai contoh kalimat Abbas, ismun li rajulin maqbul riwayah. Nama untuk orang seorang perawi yang diterima riwayatannya namanya Abbas. Wa wa ismun li rajulin akhar na barakallahu fikum ghairu maqbul riwayah. Dan juga itu pun nama lelaki lain yang enggak diterima riwayatnya. Jadi ada dua Abbas ini. Abbas yang diterima riwayatnya, ada Abbas yang tidak diterima riwayatnya. Berarti berapa Abbasnya? Dua. Cuma tulisannya sama enggak? Tulisannya sama tulisannya Isa? Sama. Lafaznya sama, tulisannya sama Abbas, tapi beda orangnya. Yang satunya riwayatnya diterima, satunya tidak diterima. Ini namanya apa namanya? Fahada yusamma al-muttafiq wal muftarik. Mutafik itu maksudnya sama nama dan lafaznya. Tulisannya sama, tapi beda orangnya. Paham belum ini? Nah. Kita lihat. Fa idza ra'ayna mathalan al hafidh yaqul haddatsani Abbas. Apabila kita perhatikan lagi sebagai contoh, Al-Hafidh siapa Al-Hafidh ini kalau dikitelakan Al-Hafidh? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, barakallahu fikum siapa namanya? Ahmad bin Ali. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau antum lihat qala al-Hafiz itu pastikan kalau diitlakan seperti itu al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ahmad bin Ali. Paham? Karena Ibnu Rajab al hanbali juga al-Hafiz juga. Tapi seringnya kalau beliau disebutkan al-Hafiz Ibnu Rajab. adalah katanya Ibnu Rajab. Paham belum itu? Itu kaidah penting jadi qala al-Hafiz. Hafiz siapa? Pasti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena kalau al-Hafiz Ibnu Rajab disebutkan qala al-Hafiz Ibnu Rajab Paham belum? Paham insyaallah bedanya ya? Naam. Kita lihat sini. Apabila kita melihat sebagai contoh bahwasanya Hafid mengatakan haddatsani Abbas wa huwa ahadu syuyukhi. Abbas ini termasuk salah satu syekh beliau. Wa wasiqah, thiqah dia. Suma yaqulu maratun ukhra, kemudian beliau mengucapkan dengan ucapan yang lain haddatsani Abbas. Telah menceritakan kepada Pak Abbas bahwa aidan syuyukhi. Abbas yang kedua ini juga syekh beliau, walakinahu laysa bi tapi tidak fikoh. Yang pertama fikoh, yang kedua tidak fikoh. Sama-sama Abbas namanya. Tsumma ya'ti hadzal hadis, kemudian datanglah hadis ini. Hadis ini datang wala nadri ayu Abbasain. Datanglah hadis. Ini Abbas yang mana ini? Kita enggak tahu Abbas yang mana, Abbas yang fikoh atau Abbas yang tidak fikoh. Fayabqal hadis endana, mashkukan fi sihhatih. Akhirnya kalau seperti itu bingung enggak kira-kira kita? Bingung. Maka tersisalah hadis itu di sisi kita dalam keadaan masih diragukan tentang kesahihannya. Abbas siapa ini? Abbas yang fikoh atau Abbas yang tidak fikoh? Paham belum? Beda orang atau sama orang? Beda orang, cuma tulisannya sama, Abbasun. Mahum insyaallah. Kita lihat lagi. Wa yusama 'inda ahli fan bil muttafiq wal muttarik Dinamakan menurut ahli fan orang yang ahli dalam bidang studi ini, studi apa? Mustalah hadis ini atau dalam ilmu hadis. Fan itu kan studi ya bidang studi. Naam barakallahu fikum dinamakan muttafiq muftarik. Muttafiq itu sama lafaz dan tulisannya, muftarik beda oh, orangnya. Mahum insyaallah. Naam. Haddatsana Abdurrahman. Abdurrahman yang mana ini? Ada Abdurrahman At-Tawil misalkan, ada Abdurrahman Al-Qasir misalkan. Contoh saja. Paham ya? Itu kan istilah. Nanti kan dicek lagi Abdurrahman yang mana, kemudian Nah barakallahu fikum yang dimaksudnya Abdurrahman yang At-Tawil atau Abdurrahman yang Al-Qasir misalkan. Paham belum? Nah, Abdurrahman Al-Jadid atau Abdurrahman Al-Qadim misalkan. Sama-sama Abdurrahman, ya enggak? Nah, tapi kan perlu dicek lagi. Ini seperti ini. Sama-sama Abbas, tapi Abbas yang sahih atau yang dhaif? Kita lihat berikutnya. Wa wajhu tasmiyati dhahir, sisi penamaannya nampak sekali. Apa itu? Wa huwal ittifaqu bihasabil labdi wal khatt yaitu sama-sama ditinjau dari lafaz dan tulisannya sama abbasun ain ba ya enggak ditasdid sin sama kan tulisannya bacaannya juga sama wal iftiraq bihasbil musamma dan berbeda ditinjau dari zat yang dinamai paham belum ini berbeda ditinjau dari zat yang dinamai ternyata abbas ini dua orang tulisannya abbas mungkin enggak antum banyak baca ayash tulisannya abbas tapi bacanya ayash mungkin enggak enggak mungkin karena tulisannya sama gitu ya. Naam. Wal ilmu bihadza amrun daruriyun. Mengetahui permasalahan seperti ini adalah perkara yang darurat. Mengetahui permasalahan seperti ini adalah perkara yang apa? Darurat. Kenapa kalau darurat? Karena terkadang dibutuhkan untuk kita ini menguatkan, mensahihkan hadisnya ini sahih enggak itu ya. Nah, barakallahu fikum. Misalkan ada orang namanya Humaid. Humaidnya ini ada dua. Nah, Humaid bin Zakwan sama Humaid bin Na'am barakallahu fikum, Na'am Kirman. Humaid bin Kirman sama Humaid, bin Zakwan. Humaid bin Kirman ini Na'am barakallahu fikum orangnya terpercaya. Humaid bin Zakwan kadzab misalkan. Nah, datanglah kabar Humaid. Tadi di depan pom bensin ada kebakaran. Kata siapa? Kata Humaid. Humaid yang mana ini? Cek lagi Humaid yang mana ini? Humaid ada dua di sini. Eh, Humaid yang kadzab, Humaid bin Zakwan tadi itu Humaid bin Kirman yang fikoh terpercaya. Ternyata dia datang dari mana? Humaid yang mana ini? Itu loh Humaid anaknya Pak Dakwan. Contohnya. Atau Humaid anaknya Nah barakallahu fikum bin Dakwan itu loh. Itu oh kalau itu anak enggak percaya dia kadzab. Berarti bisa dihukumi kan? Tapi kalau dari siapa? Humaid. Masih ada ihtimal Humaid yang mana itu? Cek lagi. Ternyata Humaid yang fikoh orang terpercaya enggak berdosa. Humaid bin Kirman dari itu. Oh berarti udah percaya. Dicek ternyata benar ada kebakaran depan pom bensin misalkan. Contoh saja ini ya, contoh enam. Berikutnya. Kata beliau, "Li'annahuma idza ikhtalafa fi tawsiq sara al-hadits na'am mahalla tawaqquf." Dikarenakan kedua-duanya ini apabila berselisih, berbeda pendapat mengenai tawsiq pengsikohannya, menjadilah hadis itu tempat apa tawakuf terhenti. Hadisnya tempat apa? Tempat untuk terhenti. Terhenti bagaimana? Tidak bisa disahihkan itu loh. Kenapa? Karena orangnya belum jelas. Ini siapa Abbas ini? Paham ya? Siapa Abbas ini? Abbas yang fikah atau tidak? Akhirnya kan kita nggak bisa menghukumi. Tapi kalau misalkan jelas, oh ini Abbas yang kadzab misalkan. Bisa nggak menghukumi? Oh berarti hadisnya dhaif atau mungkar atau yang semisalnya ya enggak? Tapi kalau oh ini Abbas yang fiqh, kemungkinan besar sahih atau hasan. Kan itu. Nah, kita lihat hatta yatabayyana man manhada sampai benar-benar nampak siapa orangnya ini siapa gitu loh fa in kana kullun minhum thiqah tapi kalau kedua-duanya thiqah eh, Abbas ini dua-duanya thiqah wa qad laqa kullun minhum al muhaddits fa innahu la yadur dan sungguh masing-masing keduanya sudah disambut oleh muhaddits bahwasanya kedua-duanya enggak berbahaya laqa itu maksudnya disambut Nam, disebutkan di dalam kitab mereka dua orang ini enggak berbahaya. anil haditha saya buka sahihan. Kenapa? di karangan hadis ini nanti akan tetap sahih karena dua-duanya siqah. Disebutkan orangnya atau enggak disebutkan nama bapaknya pun kedua-duanya siqah. Hamid bin Mahmud siqah, Hamid bin Humaid juga siqah. Dah walaupun penyebutan ada Hamid enggak bahaya. Karena dua-duanya apa? Siqah. Paham belum? Ini penting. Fal muttafiq wal muhtariq yata'allaq ruwati la bil mutun. Ini penting ya. Maka muttafik dan muftarik ini berkaitan masalah ruwat para perawi bukan berkaitan masalah matangnya, para perawinya. Ya kan nama kan para perawinya Abbas, Ulan, Mahmud, Hamid, Muhammad, Saleh, Zaid, Mansur, ya enggak? Nah, Ja'far atau yang semisalnya. Fa idza kana yata'allaq birruwat fa innahu yunzar idza kana halal muttafiq muttafiq wal muftariq kullun minhum masiqa. Kalau seandainya berkaitan dengan para perawi maka dilihat kembali. Muttafiq ini yang lafaznya sama Eh, bacanya sama tapi beda orangnya dilihat kembali. Nah, barakallahu fikum kullun minhum thiqah. Kalau masing-masing keduanya siqah, fa innahu la yadur. Masing-masing siqah dua-duanya siqah, enggak berbahaya. Wa idza kana ahaduhuma thiqah wal akhar dha'ifan, namun apabila salah satu di antara keduanya siqah, yang satunya lemah, dha'if, fa innahu hina idzin mahallu tawaqquf. Maka pada waktu itu pula tempat untuk kita berhenti sejenak, memperhatikan lagi siapa sebenarnya si fulan ini yang ada dalam hadis ini. Paham belum? Nah, paham soal ini ya? Ewa. Nah, yang satunya fulan bin fulan, sikoh. Fulan bin alan, do'if. Nah, fulan itu siapa? Fulan bin fulan atau fulan bin alan? Nah, cek lagi gitu loh ya. Karena ada yang sikoh, ada yang do'if tadi itu. Tapi kalau dua-duanya sikoh, berbahaya enggak? Dua-duanya sikoh berbahaya enggak? Enggak berbahaya. Kalau dua-duanya do'if, enggak perlu tawakuf lagi, bisa dipastikan. Permasalahan sekarang dua-duanya itu satunya sikoh, satunya do'if. Ini loh yang bikin kita harus teliti lagi siapa ini Mahmud ini. Faham ya? Allah musta'an. Kata beliau, "Na'am wala yuhkam bi sihhatil hadis dan tidak dihukumi kesahihan hadis wala dha'fihi." Tidak boleh juga kita mendhaifkan hatta yatabayyana al iftirat wal ittifaq. Sampai benar-benar nampak perbedaan dua lafaz yang sama bacaan tadi itu. Siapa si fulan tersebut? Nam ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, mahum insyaallah, eh, ini namanya muttafiq dan muftarik. Ada pun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang Bi'idnillah subhanahu wa taala walhamdulillah rabbil alamin.